duduk gitu eh, campur Aduh bahasa Indonesia bahasa Sunnah jadi Kaciri nyunda teh itu bisa bahasa Indonesiauh jadi lu mau bayar gua ah, eh? tapi Aduh ampunangnya sih berapa duit sih bagaimana jadigan itu apa tuh Gendangnya ada rupa-rupa. Iya kan gendangnya ada bangpak, ya, bangpong, kan. belekuk. Ah. Yang mana yang dipakai? Seperti bangpak, bangpak, tulak bantingkan. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Jaitong, jaitong. Belekuk. Tak itu. Gitu. <laughs> eh, aduh. Berapa tuh satu belekuknya? Wah murah satu belekuk itu 20 ribu kan. Sabalakuk 20 ribu. Sabalakuk 20 ribu itu pasaran keramat jati dong. <laughs> Aduh, jadi 20 ribu sabalakuk. Sabalakuk. Hei, sakit. Ya? Tak sakit. Kalau dua gitu? Ya, 40 ribu. Kalau tiga gitu? 60 ribu. Kalau gitunya ngerecek? Atau bagaimana? Banyak. <laughs> why? Why? Mengapa? Nah, tuh. Tidak diterusin mengapa? Belinya cuma hanya 80 ribu dikasih sama saya empat belekuk. Cuman itu hanya jangan dirempet-rempet. Cuman hanya iya, kan Ya cuma 80 ribu gitu. Iya, ya, betul. Ya kata saya tadi MOU-nya gimana coba? makan beli Tadi saya kalau enak terusin enggak, biar uang enggak. belakangan gua ya, belum. enggak, enggak. Uh, kerdil. Eh, bagaimana yang beli kalau lu kasihkan? Udah-udah aja ngeborong-ngeborong ah. Mau berapa ngeborong akan? Gua ngeborong 4 juta. Ya boleh. 4 boleh. juta tuh berapa belekuk? Ya 200 belekuk kan. 200 belekuk? 200 belekuk. Wah anjir. Wow. Oh. Terlalu banyak nih. Coba-coba nah, dulu dong. Coba-coba dulu dong. <laughs> dulu lutut gue bisa coplok nganjibiarin Iya saya suka nih TPI sekarang sudah naanggap tradisi wayang tradisi sayang golek tradisional ya oke 4 juta 200 bala Iya boleh <clears throat> banyaknya aduh cankeng nyeri itu pasti karena Aduh Aduh gila kae mau bisa kerja ieu iya marah Pak Sugriwani alah tuh ini lulus alah lulus takulah karena lebih gitu. oh, oh. kayak tengah uh, uh. Jadi agama juga sudah memberitahu Bagaimana? jangan sampai kelelebihi. Kaeta, -hmm. Tuhan tidak menyenangi kepada orang yang kelelebihi. kelelebihi harus harus singgah tengah kan <laughs> kalau gaji boleh lebih kalau ada kalau nggak ada eh. apa-apa jangan jeset betul banyak yang ditawarkan belilah menurut kemampuan ya, betul. Betul. Belilah menurut ah. kan? ya. mohon maaf mang mauwibing kalau ada pesaahan darikin menjadi gambo mapaf. seatan gitu ka akang gilaing ucu oh mangga gua manga batur orang kasitu melaritai nu herang Nu batur urang bersatu ngabangun negara urang sega rupa pasalan Oge urang teh Kudu menyenangkan diri uh kan senang tapi disged menyenangkan diri teh bala Oge Kudus senang kudus suka suka senangbalik juk u nepangan pamiarsa Ditengah weng etang-eang ngagugah genwe atau supaya urang kesata hajudnya mohon pulah kalnyawan sabab urang tehhiji waktu bakal pinangi jeung poi akhir Annu Poe Pamungkas eh, seraraga ditinggal kenyawanya mautpinggarana NATOang tadi ditutal ditimbang ujang ditimbang lamun berat karena dosa digobragen karena raka lamun berat karena bener asup kasa warga tak ah, mening di timmbang did itu nah mening Niang maneh ti Aunasan memang manehuna mening Nimbang manehuna ngalaku kenaon dosa katukang be keannya say terus orang saling wasiatan Abeh orang hirup terugi demiwansi man manusia baka pinangis jeung kerugian Nukuhan Umar rugugi anginjang